Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah sampai pada ucapan pensyarah Aziz al hanafi rahimahullah wa kullama الله al بعد العهد ظهرت bidah sampai pada ucapan beliau wa kullama ba'dat al-ahd setiap masa semakin jauh dari masa kenabian zaharatil bid'ah mulai bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan wa kathurat tahrif semakin banyak pula penyimpangan-penyimpangan alladzi sammahu ahluhu ta'wilan yang mereka menamakannya dengan ta'wil penyimpangan mereka kebidahan mereka dinamakan oleh para pelakunya sebagai ta'wil sebagai tafsir-tafsir ini dikatakan oleh beliau oleh Syarih rahimahullah setelah membahas tentang perjalanan Islam di masa Rasulullah SAW di atas satu akidah, di atas satu pegangan Quran dan sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam dan kemudian dibawa oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Namun ketika semakin jauh dari masa kenabian mulai bermunculan berbagai macam kebidahan-kebidahan dan penyimpangan-penyimpangan, ajaran-ajaran baru yang di atas namakan Islam, pemahaman baru yang di atas namakan Islam, atau tata cara ibadah baru yang di atas namakan Islam pula. Wa yusammunahu dan mereka menamakannya dengan istilah ta'wil. Liyukbal agar bisa diterima. Khawani bin ta'wil bermakna tafsir sehingga ketika mereka menyatakan dengan kalimat yang baru, kalimat yang muhdas atau bid'ah, mereka katakan ini bukan bid'ah, ini tafsir lain dari ayat ini. Ini tafsir lain dari ayat itu. Ini tafsir lain dari ucapan Nabi. Ini tafsir lain dari ucapan yang ini dan yang itu. Sehingga mereka dengan istilah ta'wil mengharap kebid'ahannya diterima. Mengharap ajaran barunya atau penyimpangannya diterima. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل dan sedikit sekali orang-orang yang terbimbing untuk bisa membedakan apa itu ta'wil dan apa itu tahrif. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, dan manusia ketika itu dalam keadaan tidak bisa membedakan. Sedikit sekali yang bisa membedakan antara tahrif dengan ta'wil. Ta'wil adalah tafsir, kalau tahrif adalah menyelewengkan makna. Adapun ta'wil, Rasulullah SAW mendoakan Ibn Abbas dengan kalimat Allahumma faqihu fid din wa ta'wil. Ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia ta'wil. Berarti ta'wil adalah tafsir yang Rasulullah SAW mendoakan Ibn Abbas dengan ilmu itu. Semoga Allah faqihkan dia dalam agama dan Allah ajari dia takwil. Adapun tahrif adalah menyelewengkan makna kepada makna yang salah. Menyelewengkan makna kepada makna yang batil. Menyelewengkan makna Al-Quran, makna ucapan Rasul kepada apa-apa yang tidak dimaukan oleh Allah. Kepada apa-apa yang tidak dimaukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Itu yang dikatakan tahrif yang Allah sebutkan tentang Yahud dengan kalimat yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi mereka mentahrif kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya sehingga tahrif madmum sedangkan takwil mamduh kalau tahrif tercela dan selalu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks cercaan menceritakan tentang jeleknya tingkah polahnya Yahudi Allah katakan bahwa mereka yuharrifun al-kalimaan mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Menyeret kalimat, menarik kalimat kepada makna-makna lain. Makna batil yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Adapun ta'wil sering digunakan sebagai makna yang terpuji. Sebagaimana hadis Ibn Abbas tadi didoakan dengan kalimat alimhu ta'wil. Ajari dia ta'wil. Tetapi kebanyakan manusia tidak bisa membedakan antara keduanya. Sehingga tahrif dikatakan sebagai takwil, sebagai tafsir. Id qad yusamma sarful kalami an zahirihi ila ma'nan akhar yahtamiluhu wal fil jumlah ta'wilan. Karena memang bisa saja dinamakan penyelewengan makna kalimat kepada makna lain selain makna yang langsung ditunjuk dalam dohirnya, dalam teksnya, diseret kepada makna yang lain, tetapi makna itu terkandung dalam kalimat tadi, bisa saja dikatakan takwil. Tetapi kalau tidak ada karinah, tidak ada petunjuk-petunjuk yang mengarahkan bahwa makna ayat ini bukan makna dohirnya, tetapi makna lain. Kalau ada karinah-karinahnya, dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya atau dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka silahkan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayat lain, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam menafsirkan ayat, karena Rasulullah ahak bit tafsir. Rasulullah berhak yang paling pantas untuk menjelaskan Al-Quran. Karena Allah Swt menyatakan tentang ayat Al-Qur'an ini kepada rasulnya Allah katakan bayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau wahai Rasulullah menerangkan kepada mereka ma nuzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud, apa yang diturunkan oleh Allah tadi, apa yang dimaksud dalam ayat-ayat yang Allah turunkan. Sehingga Rasulullah ahok tafsir sangat berhak, sangat pantas untuk menafsirkan. Sehingga walaupun dohirnya demikian, tetapi kita katakan maknanya bukan dohirnya. Tapi maknanya ini, Rasulullah menyatakan demikian. Seperti ramyu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan lemparan. Atau ditafsirkan dengan e, berbagai macam kekuatan maksud saya. Al-quwah. A'iddu lahu mastata'tum min quwah. Persiapkanlah untuk melawan orang-orang kafir, musyrikin. Persiapkanlah min quwah. Kekuatan. Tetapi tafsirnya kata Rasulullah yang dimaksud kekuatan ini adalah ar-ramyu. Bahkan diucapkan dengan tiga kali. Ala innal quwata ramyu. Ala innal quwata ramyu. Ala innal quwata ramyu. Ketahuilah, yang namanya kekuatan adalah lemparan. Maka itu tafsir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah yang menyelewengkan makna zahir kepada makna lain, maka hukum asalnya adalah zahir ayatnya. Hukum asalnya adalah tekstual. Apa kata teksnya? Tidak keluar dari zahir ayatnya. Nggak keluar dari zahir kalimatnya. Kecuali kalau ada karinah. Kecuali kalau ada dalil-dalil. Kecuali kalau ada bukti-bukti yang menunjukkannya. Ini perbedaannya. At-tafsir dengan at-tahrif. Perbedaan ta'wil dengan tahrif kalau tahrif itu batil. Tetapi takwil itu kalau ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya, maka itulah yang dikatakan tafsir. Ikhwan ibn a'azakumullah. In lam yakun thamma qarinatun tujibu dhalik. Kalau tidak ada hunaka sama artinya hunaka. Lam yakun hunaka karina, kalau tidak ada di sana karina, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa maknanya bukan makna zahir tapi makna lain, kalau tidak ada maka tidak boleh kita menafsirkan kepada makna lain. Kalau kita menafsirkan kepada makna lain hanya karena hawa nafsu dan keinginan pribadinya, karena kecenderungan-kecenderungan pribadinya, maka inilah yang dikatakan takwil batil atau tahrif. Wa min huna hasal al-fasad. Maka dari sinilah dari ketidakmampuan membedakan antara keduanya hasal al-fasad terjadilah kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dengan kecenderungannya masing-masing. Mereka menafsirkan hadis dengan kecenderungannya masing-masing. Akhirnya muncullah takwil-takwil batil atau lebih tepatnya tahrif-tahrif terjadi. Kerusakan terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin karena mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Wa sammuhu ta'wilan qubila waraj. Maka mereka-mereka yang memang sengaja menyelewengkan ayat Al-Quran. Sengaja mentahrif ayat Al-Quran. Mereka tidak mau menamakannya tahrif. Karena mereka tahu tahrif itu jelek. Maka mereka menamakannya dengan takwil supaya laku. Supaya diterima. Supaya qubila waraj. Qubila diterima. Raja terwijan adalah laku. Supaya laku kesesatannya supaya diterima kesesatannya, mereka katakan ini bukan tahrif, ini takwil, ini tafsir. Bukankah kalimat ini mengandung makna ini? Bukankah kalimat itu mengandung makna yang demikian dan demikian? Walaupun mengandung makna-makna lain, tetapi kalau menyelewengkan dari dohir ayatnya, harus ada bukti. Harus ada dalil yang mendukungnya. Atau paling tidak ada karinah-karinah yang menunjukkannya pada ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya yang menjelaskan makna tadi. Kalau tidak, maka berarti itu tahrif bukan ta'wil. ketika dinamakan oleh mereka dengan tafsir atau ta'wil, maka mereka berupaya untuk diterima kesesatannya. Alaman la yahtaji ilal farqi bainahuma. Diterima oleh orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak terbimbing untuk membedakan antara keduanya. Fahtaja. Al-mu'minun. Maka orang-orang beriman membutuhkan membutuhkan idah al-adillah. Berarti kaum muslimin manusia membutuhkan penjelasan. Penjelasan dari para ulama terhadap ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi. Wa daf'i al-warida 'alaiha dan juga butuh untuk membantah semua penyimpangan-penyimpangan tadi bahwa ini salah, ini penyimpangan, ini salah, ini bukan takwil tapi tahrif. Ini bukan tafsir, tapi penyelewengan. Masyarakat butuh itu. Maka azakumullah kita bersyukur dengan dibangkitkannya oleh Allah sepanjang masa para ulama. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala para mujaddid setiap 100 tahun. Allah bangkitkan para ulama ahlu sunnah, ahli hadis yang mereka mengerti perbedaan antara tahrif dengan ta'wil dengan tafsir. Ini tahrif. Ini bukan tafsir, ini bukan takwil, ini adalah penyelewengan dari mereka, dari ahlul balal, dari kelompok-kelompok sesat. Walhamdulillahirabbil Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ada dan akan selalu ada para ulama yang menerangkan kepada umat manusia tentang perbedaan antara penyelewengan dengan tafsir. Ini tafsir, ini penyelewengan mereka. Ini ayat-ayat yang diseret oleh Syiah Rafidah untuk mendukung kesesatannya. Ini adalah penyelewengan tahrif yang dilakukan oleh Khawarij untuk mendukung kejahatannya. Mereka para ulama bangkit untuk menerangkan pada manusia perbedaan antara tafsir dengan tahrif. Wa kalam wal dan mulai tambah jauh lagi dari zaman Rasulullah, semakin banyak orang berani berbicara tentang Quran dan Sunnah tanpa ilmu. Kalam wasyarab adalah kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang tanpa didasari oleh ilmu. dan sebabnya adalah karena mereka mau mendengar syubhat-syubhatnya dari ahlul batil mereka mau mendengarkan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh kelompok-kelompok sesat. Takwil-takwil batil atau lebih tepatnya tahrif mereka namakan tafsir. Bahwa ayat ini maknanya begini, ayat ini maknanya begitu. Padahal semuanya tahrif, tahrif al-ghalin. Penyelewengan dari orang-orang ekstrim. Akhirnya manusia mulai lancang berbicara tentang Quran. Kalau kamu punya pendapat, saya juga punya pendapat. Kalau kamu bisa menafsirkan, saya juga bisa menafsirkan. Kathural kalam wa kathural syagab wa khawdihim bil kalam dan mulai mereka masuk dalam ucapan-ucapan al-madmum dalam berbagai macam permainan kalimat-kalimat yang tercela yaitu ilmu kalam ilmu mantik Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik itu salah satu contoh yang sangat jelas mereka-mereka yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang Quran dan Sunnah hanya dengan akal mereka sendiri. Tidak dengan dalil, tidak dengan hujah. Satu ayat diterangkan oleh mereka sekian puluh halaman. Dengan pikiran mereka sendiri, dengan akal mereka sendiri. Dan mereka katakan bahwa ini ilmu kalam. Ikhwan Padahal ilmu itu adalah ilmu ladzi abahu salaf. Ilmu yang dicerca oleh para salafus saleh. Ilmu yang ditentang oleh para ulama ahlul hadis. Wa nahaw 'anil nadhar fihi, bahkan mereka melarang untuk mempelajari ilmu filsafat wan nadhar fihi dan melarang untuk membaca buku-buku filsafat wal istighal bihi mereka melarang untuk kita menyibukkan diri dengan ilmu kalam ilmu filsafat wal isgha ilaih atau mendengarkan ocehan-ocehan mereka para ahli kalam imtithalan li amri rabbihim para salafus saleh melarang karena mereka mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala ada dalil ada hujjah mereka melarang dengan dalil ucapan Allah Subhanahu wa taala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 68 Allah berfirman, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina" Kalau engkau melihat orang-orang yang yakhudun, kalimat yakhudun dari kata-kata khawb adalah masuk dalam satu pembicaraan yang dia tidak punya ilmunya. Masuk dalam satu masalah yang dia nggak punya ilmu sama sekali tentangnya. Itu khawb. Kalau engkau melihat orang yang yakhuduna fi ayatina, orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu kata Allah, fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka. Tinggalkanlah mereka. Jangan dengarkan ucapannya. Jangan ikut membaca buku-bukunya. Jangan terbawa menyibukkan diri dengan urusan-urusan filsafat. Urusan-urusan yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah perintahkan untuk a'rad anhum. Allah perintahkan untuk berpaling dari mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi sampai mereka masuk pada pembicaraan lain sampai mereka masuk pada pembicaraan lain pembicaraan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah silahkan kalian berbicara urusan jual beli tetapi kalau mereka berbicara agama dengan ilmu kalam ilmu mantik ilmu filsafat ilmu akalnya sendiri Bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti, berarti. Bukan begini, berarti begitu. Kalau begini, berarti begini. Ini kan begini, berarti begitu. Hanya permainan kalimat. Hanya akal-akalan. Maka Allah katakan, anhum. Berpalinglah dari mereka. Fa inna al ayati yashmuluhum. Kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, makna ayat ini yashmuluhum. Makna ayat ini mencakup mereka para tokoh-tokoh filsafat yang berbicara dengan tanpa ilmu tentang Quran dan Sunnah. Wa kullun minat tahrifi wal inhiraf ala maratib. Dan masing-masingnya dari tahrif dan inhiraf memiliki martabat-martabat, memiliki tingkatan-tingkatan. Apa bedanya tahrif dengan inhiraf? At-tahrif terhadap nas-nas, terhadap dalil-dalil. Tahrif adalah menyelewengkan makna ayat atau menyelewengkan makna hadis. Menariknya, menyeretnya kepada makna-makna lain yang tidak dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu tahrif. Tetapi kalau inhiraf, itu penyimpangan pada amalan. Pada perbuatan. Allah menyatakan jangan, dia malah mengerjakan. Allah katakan kerjakanlah, dia malah meninggalkan. Ini inhiraf. Sehingga, dua-duanya ada maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Faqad yakunu kufran bisa jadi penyelewengan tadi dan penyimpangan menjadi kufur, menyebabkan seorang pelakunya menjadi kafir kalau dia menyelewengkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada makna-makna lain yang menyebabkan dia kufur. Seperti masalah-masalah akidah yang dia tidak lagi beriman dengan uluhiyah dan rububiyah hanya karena masalah tahrif tadi Bukankah makna ayat ini berarti begini, berarti Allah Subhanahu wa taala begini, berarti Allah begini, berarti tidak memiliki rububiyah. <laughs> Nauzubillah, dia kafir keluar dari Islam. Seperti mereka-mereka kaum Jahmiyah. Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah ma'a kulli syai' wa fi kulli syai'. Allah bersama setiap sesuatu dan di setiap sesuatu kemanapun kamu melihat benda apapun Allah menyatu di dalamnya maka ini kufur kafir dia keluar dari Islam tetapi ada pula tahrif tahrif yang sifatnya dia bukan sebagai kufur qad yakunu fisqan bisa jadi sebagai kefasikan saja kalau yang terlanggar bukan masalah akidah-akidah yang menyebabkan dia kufur tapi perkara maksiat yang tadinya dia wajib jadi dia tidak mengerjakannya perkara yang haram malah dia mengerjakannya dengan salahnya atau dengan takwil-takwil batil tadi, maka orang ini fasik. Bisa pula dalam bentuk maksiat. Bisa pula dalam bentuk khotoan. Bisa pula yang paling ringannya dalam bentuk khotoan. Khotoan adalah kekeliruan saja. Seperti para ulama yang beristihad. Ketika dia beristihad menyatakan bahwa ayat ini maknanya begini. Kalau salah, itu termasuk tahrif. Karena dia menyeret makna ayat kepada makna lain. Tetapi karena beliau beristihad. Sudah berupaya untuk mencari-cari dalilnya. Sudah berupaya untuk mencari hujah-hujah dari ayat-ayat lain. Tapi kemudian kesimpulannya salah. Maka orang ini adalah muja, mujtahidun mukhti. Mujtahidun mukhti. Seorang yang beristihad dan keliru. Sehingga dia mendapatkan ajrun wahid. Mendapatkan satu pahala. Tetapi apa yang dikatakannya tetap salah kita katakan beliau keliru rahimahullah. Beliau salah, ghafarallahu lahu. Ya ini bukan kita yang menyalahkan, salah karena ada ulama lain yang setingkat dengannya menyatakan dan membuktikan kesalahannya. Ikhwan ibn demikian pula al hiraf. demikian pula penyimpangan. Dia tahu ini haram, tetapi dia kerjakan. Ini penyimpangan. Dia tahu itu adalah wajib, tapi dia tidak kerjakan. Itu juga penyimpangan. Tetapi itu dalam bentuk maksiat. Apakah bisa kufur? Bisa. Kalau yang ditinggalkannya masalah tauhid. Dia tahu itu syirik, dia kerjakan. Dan dia tahu wajibnya beribadah kepada Allah, malah dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini kufur. <laughs> Demikian pula bisa saja terjadi penyimpangan dalam sebabnya adalah sesuatu kekeliruan dalam beristihad. <laughs> Maka dia menyimpang dalam satu masalah, tetapi dia dikatakan seorang yang keliru, seorang yang salah karena dia sudah berupaya untuk mengikuti kitab dan sunnah, sudah berupaya untuk menjalani jalannya salafus saleh, tetapi kemudian keliru dalam ijtihadnya, maka dia menyimpang dalam perbuatannya. <clears throat> Ala kulli hal, walaupun terbagi-bagi dalam peringkat-peringkat yang berbeda-beda, bisa kufur, bisa fasik, bisa maksiat, bisa pula kesalahan-kesalahan, tetapi jelas seluruhnya adalah dilarang. Takwil dan inharaf atau lebih tepatnya tahrif wal inharaf. Kedua-duanya dilarang dan yang wajib adalah ittiba'ul mursalin. Fal wajib ittiba'ul mursalin kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. wa ittiba'u ma anzalallahu alaihim dan mengikuti apa yang Allah turunkan pada mereka. Wa qad khatamahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah sudah tutup para anbiya dengan nabi terakhir khataman nabiyyin yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'alahu akhiral anbiya. Allah jadikan beliau sebagai akhir dari para nabi, penutup dari para nabi. Wa ja'ala kitabahu muhaiminan ala ma baina yadayhi dan Allah jadikan kitabnya Al-Quran yang dibawa oleh beliau sebagai kitab yang menjaga. Yang menjaga dan membimbing semua kitab-kitab yang sebelumnya. yakni menjamin apa yang ada di dalamnya dalam artian akidah adapun syariatnya Allah katakan likullin ja'alna minhum syara'atan wa minhaja adapun masing-masing mereka kata Allah kami jadikan syariatnya sendiri-sendiri dan kami jadikan manhajnya sendiri-sendiri. Dalam masalah syariat berbeda-beda, tetapi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid dijamin dengan Quran semua yang terkandung dalam Taurat, semua yang terkandung dalam Injil, semua yang terkandung dalam Zabur dan semua suhufi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, semuanya sudah dijamin terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan lebih sempurna dengan lebih lengkap dan dengan lebih jelas. Wa anzala wa anzala alaihi alkitab wal hikmah. Maka Allah turunkan untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam dua perkara. Alkitab wal hikmah. Kitab Al-Quran dan hikmah yang Allah berikan pada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala da'watahu 'ammatan li jami'i thaqalain. Dan Allah jadikan dakwah beliau mencakup dua makhluk yang berat atau dua makhluk yang memiliki beban ibadah yaitu manusia dan jin. Dan imam At-Taqalain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang rasul yang mengajarkan dakwah ini kepada dua makhluk sekaligus kepada manusia dan kepada jin. Wa annahu kana Qul uhiya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata Allah kepada nabinya, "Qul" Katakan pada mereka, "Uhiya ilayya" Diwahyukan kepadaku, "Annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu" Sesungguhnya ada beberapa kelompok jin kemudian mendengarkan Al-Qur'an ini. Faqalu mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Khulifina azakumullah Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul untuk manusia dan juga untuk jin sekaligus. Baqiyatan ila yaumil qiyamah. Dan agamanya, syariatnya terus Allah jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kata Allah. Sesungguhnya akulah kamilah yang menurunkan dikra ini dan kami yang akan menjaganya sampai kapan sampai hari kiamat sampai akhir keberadaan orang beriman. Kapan? Akhir keberadaan orang beriman berakhirnya ketika datang angin yang lembut yang harum baunya seperti misik yang sentuhannya lembut seperti sutra yang tidak menyentuh seorang mukmin pun kecuali akan memafatkan mereka sebiji darah pun iman yang ada di dalam hati seseorang maka dia akan dimatikan oleh Allah SWT maka setelah itu tidak ada lagi seorang yang mukmin sebiji darah pun. Tidak ada seorang yang beriman serendah apapun imannya tidak ada. Sisanya hanya orang-orang kafir yang tidak mengatakan Allah Allah. Tidak menyebutkan kalimat Allah sekalipun. Alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Atas mereka inilah terjadi hari kiamat. Sehingga kalau dikatakan orang beriman hingga yaumil qiyamah bahwasanya akan zahirin alal haq ila yaumil qiyamah maksudnya sampai datangnya angin tadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dan para ulama dalam syarah aqidah Tahawi dalam syarah aqidah al-wasatiyah Ikhwan ibn azakumullah kembali kepada ucapan Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala maka agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW baqiyah ila yaumil qiyamah ini pun sama yang dimaksud ila yaumil qiyamah yakni sampai akhir keberadaan mereka wanqata'at bihi hujjatul ibadi 'ala Allah. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an maka inqata'at bihi hujjah akan terputus alasan para hamba akan terputus alasan seluruh manusia. Ini manusia tidak punya alasan lagi. Tidak punya alasan apapun, tidak memiliki alasan saya tidak tahu. Belum diutus kepada kami Rasul. Saya nggak mengerti. Belum diturunkan kitab. Nggak ada alasan. Alkitab Al-Quran sudah diturunkan. Rasulullah sudah diutus. Dan mereka para pewaris Nabi dari para ulama sudah berbicara. Dan kaum muslimin ada di mana-mana. Sehingga mereka-mereka orang-orang kafir saat ini nggak punya alasan ketika diadab oleh Allah swt wa taala Ketika Allah azab mereka dan Allah sungkurkan mereka dalam neraka jahanam. Mereka nggak punya alasan untuk membela dirinya. Apa yang akan mereka katakan? Saya tidak tahu. Wallah dia sendirian satu kampung. Kampungnya seluruhnya muslimin. Cuma satu orang kafir Nasrani di tengah-tengah mereka. Apa bilang tidak tahu? Nggak tahu kalau ada agama yang namanya Islam. Nggak tahu kalau ada seorang Rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Quraisy bin Arab? Apakah dia tidak tahu tentang adanya Al-Quran? Ikhwan ibn azakumullah, mereka tidak punya hujjah. In qata'at bihi, atau in qata'at bihi hujjatul ibad ala Allah. Mereka tidak memiliki alasan lagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka disungkurkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, Allah maha adil. Allah Maha Adil dengan keputusannya. Dan Allah katakan kepada mereka, Alam ya'tikum nazir. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka tidak punya jawaban kecuali jawaban yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Tetapi kami mendustakan. Ikhwan Apa yang mereka katakan ketika diajak Islam? Penentangan ketidakpercayaan, bahkan mendustakan sehingga mereka tidak punya alasan lagi. Wa qad bayyanallahu bihi kulla shayin wa akmala lahu wa li ummatihi ad-din khabaran wa amran. Dan juga Allah telah menjelaskannya secara gamblang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini wa akmala wa li ummatihi din dan sudah menyempurnakannya untuk rasul dan untuk umatnya agama ini akmala khabaran wa amran Allah sempurnakan secara khabarnya dan secara amrnya khabar adalah berita-berita sedangkan amr adalah urusan halal haram apakah ini baik, apakah ini jelek, apakah ini halal atau haram, apakah ini wajib atau mubah, itu semua amran. Khabar juga sudah diberitakan tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang jannah dan nar, tentang yaumul hisab. Sudah dikhabarkan semuanya. Berita tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, sudah dijelaskan pula. Akmalalahu wali wa li ummatihi din khabaran wa amran. Beritanya jelas, perintah-perintahnya jelas. Berita-berita yang wajib kita imani sangat gamblang dalam Quran dan juga perintah-perintahnya, halal haramnya, hukum-hukumnya juga sudah jelas dalam Al-Qur'an. Ditambah lagi dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ja'ala ta'atahu ta'atan lahu. Dan Allah jadikan taat kepada Rasul sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai ketaatan pada Allah. Ya, ini barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Maka sebaliknya, wa ma'siyatuhu ma'siyatan lahu. Allah jadikan maksiat kepada rasul merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barang siapa wa man asahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bersumpah. Wa aqsama binafsihi annahum la yu'minun hatta yuhakimuhu fima syajara bainahum. Kata Ibn Abdul Aziz, bahkan Allah bersumpah dengan dirinya bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang ada di tengah mereka. Apa ayatnya? Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت wa تسليما taslima. Kata Allah, "Fala wa Tidak demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan namanya. Allah bersumpah dengan dirinya. Fala rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah. Demi Rabbmu. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka Hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hingga mereka berhukum kepadamu, wahai Rasul. Berhukum kepada Rasulullah SAW. Dan kalau sudah ada keputusan dari beliau, fi harajan. Tidak mendapati pada diri-diri mereka ada keberatan. Enggak mendapati pada diri mereka ada ketidakterimaan. Mereka hanya menyatakan sami wa ta'ana. Tunduk, patuh, menerima. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak merasa berat atas keputusan-keputusanmu wahai Rasul. Baru mukmin. Kalau enggak begitu, layuk yu'minun. Bahkan dikatakan tidak berimannya dengan sumpah. Tidak beriman demi Allah. Fala warabbik la yu'minun. Sungguh demi Allah, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Sampai menjadikan Rasulullah hakim. Dan kalau ada keputusan dari hakim yang bernama Rasulullah SAW. Maka tidak boleh ada keberatan untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima. Dan harus menerima, menyerah pasrah. Baru dikatakan mukmin. Ikhwan ibn a'azakumullah wa akhbara al munafiqin dan juga dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa munafiqin yuriduna an yatahakamu ila ghairihi adapun orang munafik karena memang munafik itu bukan mukmin tidak beriman maka mereka bukan berhukum kepada rasul yuriduna an yatahakamu ila ghairihi mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada selain rasul kata Allah alam tara إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد kata Allah tidakkah kau lihat mereka yang mengaku beriman kepadamu, mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, ternyata yuriduna an yatahakamu ila tagut. ternyata mereka lebih memilih untuk berhukum kepada tagut. Semua yang selain Allah adalah tauhid. Semua yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hukum tauhid. Kalau mereka lebih memilih untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Rasul, berarti mereka menginginkan untuk berhukum dengan tauhid. Ini menunjukkan ancaman berat bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim dikatakan fala wa rabbika la yu'minu. Dan kalau lebih menginginkan berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dikatakan munafiqin. Idza du'u ila Allah war Rasul wa huwa du'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih dan kalau mereka diajak kepada Allah wa ila rasul dan kepada rasul ra'aital Munafiqin yasudduna anka sududa engkau melihat para munafikin yasudduna anka sududa engkau lihat para munafikin menentang kamu dengan penentangan yang keras penentangan yang berat Ya, ini kalau kamu katakan ikutilah Allah, ikutilah ayat Al-Quran, ikutilah Rasul, ikutilah hadis, niscaya ra'aital munafiqin. Niscaya engkau akan melihat para munafiqin yasudduna anka sududa akan menentang kamu dengan sebesar-besar penentangan. Annahum yaz'umuna annahum innama aradu ihsanan wa tawfiqa. Dan jangan dikira para munafikin ketika menentang itu terang-terangan mengatakan saya tidak setuju dengan Quran, saya tidak setuju dengan hadis. Enggak. Para munafikin selalu membela dirinya dan menyatakan bukan maksud saya menentang, bukan maksud saya tidak terima Quran sudah bukan. Tetapi in aradna illa ihsanahu wa tawfiqa. Kami hanya menginginkan kebaikan. Kami itu niatnya baik, ingin mencocokkan. Mencocokkan ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya. Mencocokkan hadis-hadis Rasulullah dengan keinginannya. Mencocokkan yang hak dengan batil. Apakah mungkin? Mustahil. Tetapi itulah kerjaannya para munafikin Dikatakan in aradna illa ihsanan wa tawfiqa kata munafiqin. Kembali kepada pembicaraan tentang ahli filsafat. Contohnya kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, kama yaquluhu katsirun minal mutakallimah, seperti apa yang diucapkan para ahlul kalam, wal mutafalsifah dan ahli filsafat wa ghairihim dan lain-lainnya. Kalau kita katakan ada apa kamu berbicara tanpa ilmu tentang ayat dan hadis hanya dengan akalmu, dengan bukankah bukankah berarti berarti walaupun walaupun dan seterusnya. Mereka akan jawab dengan kalimat in aradna illa ihsanan wa tawfiqa Kami hanya menginginkan kebaikan dan taufik. Taufik itu mencocokkan antara dalil dengan akal katanya. Kami hanya menginginkan untuk mencocokkan ayat dan hadis dengan akal kita sehingga klop. Kalau mencocokkan Quran dan hadis dengan akalmu, apakah yang mengalah ayat dan hadis atau akalmu? Supaya cocok. Ya Kalau mereka masih punya iman, pasti akan berkata, ya tentunya akal kita yang ngalah kepada Quran dan Sunnah. Tetapi karena mereka adalah mutakabbirun. Orang-orang sombong yang merasa akalnya jenius. Merasa akalnya hebat. Cerdas. Tidak mungkin salah. Maka mereka berkata ayat Al-Quran yang harus dicocokkan dengan akal kita. Akal itu sudah baku. Tidak mungkin salah. Maka Al-Quran yang harus kita tafsirkan supaya cocok. Hadis yang harus kita tafsirkan supaya cocok dengan akal. Akhirnya demikian banyak mukjizat-mukjizat yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, semuanya ditafsirkan dengan batil sehingga bukan lagi mu'jizat. ditafsirkan dengan batil sehingga bukan lagi mukjizat. Bukit Tursina yang Allah angkat di atas Bani Israel. Wa rafa'na tur. Kata mereka, tidak mungkin, mustahil, nggak masuk akal kalau gunung ada di atas mereka. Mungkin maksudnya mereka di atas gunung. Dicocokkan dengan akal. Demikian pula yang fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Allah matikan mereka 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali mereka. Katanya dimatikan 100 tahun mustahil, tidak mungkin. Maka ini mungkin maknanya adalah dia ditidurkan saja sesaat. Karena yang namanya tidur itu sesaat dengan 100 tahun sama saja. La haula wala quwata illa billah. Apa maksudnya ini? Apakah tafsir atau tahrif? Tahrif. Ini adalah penjelewengan jelas. Allah. banjir Nabi Nuh itu bukan banjir sungguh-sungguh. Bukan berarti air itu menutupi bumi. Bukan. Maksudnya mereka tenggelam dalam kesyirikan. Banjir yang dimaksud, mereka tenggelam dalam kekufuran mereka sehingga mereka binasa. Ikhwan ibn Allah. Mereka-mereka yang menafsirkan seperti ini kita katakan itu bukan tafsir, bukan takwil. Itu adalah ta'til wa tahrim. Penolakan dan penyelewengan makna kepada makna-makna batil. Kalau kita tegur mereka, kenapa memutarbalikkan makna Al-Quran? Mereka akan jawab, In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami hanya menginginkan kebaikan. Dan kami hanya, menginginkan untuk mencocokkan Quran dengan akal. Supaya diterima oleh orang-orang barat. Orang barat mau nerima syukur, nggak nerima ya wis. Kan gitu mestinya. Kenapa harus kita korbankan Al-Quran dan Sunnah? Hanya karena ingin menarik mereka supaya masuk Islam, kita akal-akalkan semuanya. Kita akal-akalkan semua ayat dan hadis. Ikhwan apalagi akalnya akal mereka akalnya orang-orang yang ragu terhadap kekuasaan Allah. Kalau saja kita mencocokkan dengan akalnya akal mukmin, maka niscaya semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah cocok dengan akal. Itu kan aneh. Iya, bagi kamu yang tidak percaya pada Allah. Kalau bagi kamu yang beriman pada Allah, bagi Allah mudah. Mau diangkat bukit Tursina atau bukit Uhud ataupun bukit apa saja di atas mereka, Allah bisa. Apa susahnya bagi Allah? Allah hanya menyatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Allah mematikan 100 tahun atau menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun bagi Allah mudah. Allah hanya katakan kun jadilah, maka jadilah dia. Ini akalnya orang beriman. Masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal kalau itu dengan perintah Allah. Kalau kamu yang memerintahkan mustahil nggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang menentukan, apalagi Allah yang berbicara dalam Quran, maka sangat amat masuk akal.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.